Hukum-hukum yang sifatnya peletakan. Yang diinginkan di sini adalah yang meletakkan adalah bukan peletakan manusia, namun yang meletakkan yang meletakkan adalah Rabbul Bashar yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam As-Sunnah berupa tanda-tanda. Karena kemarin sudah kita lewati pengertian daripada al-ahkam al-wad'iyah ma wada'ahu asy-syari'u min amaratin li thubutin aw intifa'in aw nufudin aw ilgha'in. Yaitu sesuatu yang diletakkan oleh syariat itu Al-Qur'an maupun As-Sunnah berupa tanda-tanda li thubutin untuk ditetapkan sebuah hukum aw intifa'in atau ditiadakan sebuah hukum au nufudin atau dikatakan perbuatan tersebut terlaksana au ilghain atau tidak terlaksana dalam artian batal. Paham ya? Kemudian barakallahu fikum di antara hukum-hukum wad'iyah ini adalah as-sahih sama apa? Al-fasid. Naam. Yang sahih itu nanti berarti menimbulkan yang namanya Yang fasid itu menimbulkan yang namanya fasad, kerusakan. Naam. Adapun sebuah perbuatan dikatakan sahih manakala terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang mawadhi'nya. Paham ya? Itu dikatakan sahih. Nah, dan tanda sebuah perbuatan dikatakan sahih manakala nah apabila itu berupa kewajiban atau ibadah tatkala apabila orang tersebut melakukan perbuatan tersebut sudah terlepas darinya apa tanggung jawab atau hilang darinya Nah, barakallahu fikum permintaan lagi. Dalam artian sudah nggak diminta lagi untuk mengerjakan atau mewujudkan. Karena perbuatan sudah dilaksanakan dengan sahih. Nah, kemudian sebuah perbuatan dikatakan fasid manakala dengan adanya perbuatan tersebut yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut tidak membuahkan hasil. Dalam artian bagaimana? Dalam artian dia masih belum terlepas dari tanggung jawabnya dan dia masih belum apa? Nah, barakallahu fikum terlepas dari permintaan. Paham ya? Masih diminta mewujudkan karena perbuatannya fasid, karena ibadahnya fasidah sehingga harus diulangi dan diwujudkan kembali. Nah, seperti itu. Kita langsung masuk yang berikutnya saja. Nah, barakallahu fiikum habibakumullah. Yang jelas kita sudah paham apa itu hukum-hukum wad'iyah, yaitu hukum yang diletak oleh syariat berupa tanda-tanda. Nah, barakallahu fiikum untuk mengetahui dengan tanda tersebut, nah sebuah ibadah dikatakan sahih ataukah fasid atau yang semisalnya sebuah transaksi dikatakan terlaksana atau tidak. Nah, Qala al-muallif rahimahullah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Al-ilmu. Nah, sekarang kita akan memasuki pembahasan masalah al-ilmu. Namun ilmu di sini apa makna ilmu di sini barakallahu fikum? Ya tentunya definisi ilmu itu sendiri apa? Orang dikatakan punya ilmu, berilmu itu manakala apa? Gitu loh. Nah, Ta'rifu definisinya, definisi ilmu. Al-ilmu idraku syai' ala ma alaihi idrakan jaziman. Ilmu itu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Ala ma alaihi itu lafaz yang panjang itu artinya adalah ala hakikatih. Paham ya? Ala ma huwa alaihi digaris kemudian ala hakikatih itu artinya. Jadi mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya, artinya kan gitu. Jangan diartikan perkata kalau diartikan perkataan rusak nanti artinya. Perhatikan kalau percaya. Mengetahui sesuatu di atas apa-apa yang dia berada di atasnya. Nah, bingung nggak? Bingung. Mengetahui sesuatu di atas apa-apa yang dia berada di atasnya dengan pengetahuan yang pasti. Panjang, nggak langsung paham itu loh. Tapi bagaimana yang tepat barakallahu fikum alama wa ala itu ala hakikatih. Paham ya? Jadi artinya ngertikannya bagaimana? Idraku syai' ala haqiqatih, idrakan jaziman. Mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya, dengan pengetahuan yang pasti. Itu namanya apa? Ilmu. Jadi pastinya bagaimana pastinya itu maksudnya? Pasti seperti ini dan pasti ini yang benar. Ini ya, yakin seperti ini. Itu namanya ilmu. Berarti nanti kalau pengetahuannya tidak pasti, kok ragu-ragu berisak, Seperti itu. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi, al-ilmu huwa idraku syai'a ala ma huwa alaih ay ala haqiqatih. Mengetahui sesuatu berdasarkan hakikatnya atau sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan fenomena fenomena kenyataan. Idrakan jazima dengan pengetahuan yang pasti. Ka idraki annal kulla akbaru minal juzni. Seperti seseorang mengetahui bahwasanya keseluruhan itu lebih besar daripada sebagian. Ini benar enggak nih? Benar orang mesti yakin bahwasanya yang seluruhnya itu lebih besar daripada sebagiannya. Bang ya? Yang namanya mesti seluruhnya ini lebih besar daripada tiangnya kan itu. Nah, barakallahu fikum. Ini orang apa? Orang mengetahui dengan ilmu ini. Nah, mengetahui sesuatu berdasarkan hakikatnya dengan pengetahuan yang apa? Pasti sesuai dengan hakikatnya. Kemudian berikutnya wa anna niyyata syartun fil ibadah dan bahwasanya niat itu adalah syarat di dalam ibadah. Jadi ibadah kalau tanpa niat tidak bisa. Cuman niatnya di mana barakallahu fikum? An-niyatu mahalluha fil qalb wa dzikru mahalluhu fil lisan. Itu kaidahnya. Niat itu tempatnya di mana? Di hati. Sedangkan adzikru rumahan fil lisan. Zikir itu tempatnya di lisan. Sehingga kalau kita telusuri kok ada orang sholat kok diam saja mulutnya, enggak gerak sama sekali, diam aja. Setelah sholat ditanya, "Kamu tadi baca enggak?" Baca. Di mana? Di dalam hati sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena yang namanya kalam, apa kalam itu? Lafdun muakkabun mufidun bil wad'i. Lafaz yang apa? Yang diucapkan yang tersusun dari dua kata terlebih kemudian dengan peletakan Arab. Paham ya? Nah, yang memberikan faedah yang sempurna. Nah, sekarang ketika orang diperintahkan membaca, membaca yang namanya bacaan itu di dalam hati atau di lisan? Lisan. Kalau di dalam hati bukan bacaan. Paham ya? Nah, ya cuman cuman mungkin perkiraan atau angan-angan atau mungkin suatu perkara yang apa? Yang muncul dalam hati. Paham ya? Tapi kalau yang namanya azzikir-zikir, bacaan-bacaan sholat itu mau tidak mau harus dilafatkan. Paham maksudnya ya? Nah, jadi kalau sholat ya, ya gerak. Buktinya mana? Buktinya Nabi kita Muhammad SAW ketika suatu ketika waktu itu sholat, nah sebagian para sahabat tahu ketika Rasulullah membaca doa al Istighfar dengan gerakan lehyahnya Paham ya? Jadi kalau ini diam ini biasanya kalau nggak ada angin ini diam aja. Tapi karena ini gerak mulutnya, ini ikut gerak. Paham ya? Menunjukkan bahasanya apa? Bacaan itu dilafatkan. Paham ya? Karena ini kalam ya lafdun lafad. Nah, jangan di hati ya. Kalau niat di mana niat? Di hati. Tidak perlu dilafadkan. Bahkan sebagian ulama menyebutkan anna talaffuz bin niyah bid'ah. Melafatkan niat itu perkara bid'ah, perkara muhdas yang tidak pernah dilakukan atau dinukilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mana beliau bersabda man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada dasarnya tidak ada perintahnya, tidak ada syariatnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Paham ya? Sehingga faedahnya berarti an niyah mahalluha fil qalb wa dzikru mahalluhu fil lisan. Maksud salah ya? Jadi kalau sholat upayakan walaupun pikirannya pun lagi kemana-mana dalam artian dia tuh nggak fokus, upayakan lidah dan mulut yang tergerak untuk membaca zikir tersebut, membaca bacaan sholat. Jangan diam saja. Ditanya sholat ya tadi sholat? Lah kok nggak baca? membaca kok membaca di mana? Di dalam hati. Enggak terima. Paham ya? La salata liman lam yaqra' bi Fatihatul Kitab. Tidak ada salat yang sah yang dianggap manakala apa? dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, membaca itu bagaimana membaca? Ya dilafadzkan. gerakan mulutnya itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, barakallahu fikum kita lihat di sini Fakharaja biqaulina idrakus syai' maka keluar dengan ucapan kami idrakus syai' mengetahui sesuatu apa yang dikeluarkan dari ucapan tersebut adamul idraki bil kulliyah tidak mengetahui sesuatu secara keseluruhan ngartikannya kan pada ngartikannya adamul idraki bil kulliyah tidak memiliki apa tidak memiliki kesenangan pengetahuan secara keseluruhan bil kulliyah itu keseluruhan jadi dia nggak tahu sama sekali itu loh paham ya Nah, sehingga nanti muncul dari itu apa? Dua jenis. Al-jahlu al-basit sama al-jahlu apa? al murakab untuk yang setelahnya nanti. Paham ya? Kalau tidak mengetahui sama sekali, ya, tidak mengetahui sama sekali secara keseluruhan dinamakan apa? Wa yusamma al-jahla al-basit. Dinamakan dengan apa? Bodoh yang sifatnya wajar. Paham ya? Yang ringan gitu loh. Bodohnya itu bodoh ringan karena memang nggak tahu itu loh. Anak kecil belum sekolah misalkan belum pernah belajar berhitung. Hanya satu tambah satu berapa? Nggak tahu. Wajar nggak itu? Wajar namanya jahil basi. Tapi yang jadi permasalahan itu bukan jahil basi ini jahil murokok. Paham ya? Yang sifat bodohnya itu apa? Bertingkat-tingkat. Paham ya? Bukan tipis tapi tebal. Maksudnya bagaimana maksudnya? Sangat bodoh gitu loh. Paham ya? Nah, sangat bodohnya itu bukan maknanya dia nggak tahu. Dia itu mungkin sudah nggak tahu dia sok tahu gitu loh. Satu tambah satu berapa? Satu tambah satu itu lima misalkan. Allah musta'an. Misalkan itu ya. Nanti kita lihat sini. Misal contohnya, an yus'ala seseorang ditanya mata kanat kanat ghazwatul badr. Kapan terjadinya perang Badar? Saya kula adri, aku enggak tahu. Nah ini wajar karena enggak setiap orang tahu itu loh. Paham ya? Ini wajar seperti ini aku enggak tahu, wallah alam enggak tahu. Ini namanya jalan apa? al Jahal al-basir. al Jahal, al-basir. Sifat bodoh yang sifatnya bodohnya bodoh ringan masih ringan. Eh, yang istilahnya bodohnya itu wajar. Paham Berikutnya, wa kharaja qaulina 'ala ma huwa 'alaih dan keluar dari ucapan kami atau dengan ucapan kami nam sesuai dengan hakikatnya apa itu idrakuhu ala wajhin yukhalifu ma huwa 'alaih. Perhatikan ini. Ma huwa 'alaih itu hakikat artinya ya. Nah, itu mengetahui sesuatu tapi berdasarkan apa? Berdasarkan sisi yang menyelisih hakikatnya. Paham ya? Mengetahui sesuatu, paham ya? Naam barakallahu fikum tidak sesuai dengan hakikatnya itu. Itu berarti apa? Berarti itu nanti nah masuk dalam yusam wa yusamma al jahal murakkab. Dinamakan bodoh yang ganda. Bodoh yang bertingkat-tingkat. Paham ya? Nah. Paham belum ini? Ucapan alamah wa alaih ay eh, al haqiqatih. Nah, keluar dari ucapan tersebut apa? Idrakuhu ala wajhin yaitu pengetahuan dia atau seseorang mengetahui berdasarkan sisi yang apa yukhalifu ma huwa alaih menyelisihi daripada hakikatnya paham belum ya wa yusamma al-jahla al-murakkab dinamakan dengan apa kebodohan yang menumpuk atau yang ganda misal an yus'al ada misalkan contohnya ada orang tanya mata kanat al badr kapan sih terjadi perang badar itu fa yaqul fis sanah tsalitsah min hijrah di waktu itu Perang Badar itu terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Tahun, tahun ketiga, Hijriah, Hijriah misalkan. Pada tahun ketiga Hijriah, dia yang seperti tahu, seakan-akan tahu gitu. Nah, dia langsung menjawab seperti itu. Nah, ini namanya jalan apa? Jalan Merauke. Padahal kalau kita telusuri terjadinya kapan? Pada tahun kedua Hijriah. Paham ya? Pada tahun dua Hijriah. Sehingga tadi itu namanya jalan apa? Jalan merokap. Nah, sudah nggak tahu eh, dia malah atau dia mengetahui perkara yang tidak sesuai dengan hakikatnya itu. Nah, jawab lagi itu. Wa kharaja biqaulina idrakan jaziman dan keluar dengan ucapan kami eh, dengan pengetahuan yang pasti mengeluarkan apa itu ucapan pengetahuan yang pasti tersebut idrakus syai idrakan khairat jazim mengetahui sesuatu tapi tidak apa tidak dengan pengetahuan yang pasti tidak dengan pengetahuan yang yakin gitu loh paham ya lewat bihaisu nam dari sisi nam yahtamilu indahu memungkinkan di sisinya ayyakuna ala khairil wajhi alladhi adraka Bisa jadi nah barakallahu fikum kemungkinannya di sisinya apa? Ayyakuna ala ghairil wajhi alladhi adraka Sesuatu tersebut tidak sesuai dengan apa yang dia ketahui. Paham ya? Ayyakuna ala ghairil wajhi alladhi adraka Bisa jadi sesuatu tersebut tidak sesuai dengan apa? Sisi yang dia ketahui. Paham belum? Nah, karena dia apa? Tidak pasti tadi. Ternyata keliru gitu loh istilahnya, enggak yakin gitu loh. Paham belum ini? Tawa. Fala yusamma dzalika ilman. Yang seperti ini tidak dinamakan ilmu. Karena ilmu tadi syaratnya apa? Idrakan jaziman, pengetahuan yang pasti dan yakin. Nah. Karena yang namanya al-ilmu apa al-ilmu? Al-ilmu bidayatul yaqin. Wasyakku atau al-ilmu bidayatul yaqin wal jahlu bidayatul syak. Al-ilmu bidayatul yaqin wasyakku bidayatul wal jahlu bidayatul syak. Al-ilmu bidayatul yaqin wal jahlu bidayatul syak. Apa artinya? Yang namanya ilmu itu permulaan daripada yakin. Jadi orang yakin karena ada ilmunya. Wal jahlu kebodohan apa? Bidayatul syak, permulaan dari keraguan. Orang ragu karena bodoh nggak tahu ilmunya tadi. Sehingga ragu itu. Paham belum itu? Karena ambar Perhatikan situ summa kemudian pengetahuan yang tidak pasti ini summa intarajaha indahu ahadul ihtimalain namun kata beliau kemudian intarajaha indahu apabila ya, yang ada pada sisinya itu lebih kuat salah satu di antara dua kemungkinan tersebut farajih dhannun wal marjuh wahmun perhatikan ini apabila na'am barakallahu fikum sesuatu yang ada pada orang tersebut nah menguat eh, salah satu dan dua perkara tadi itu kan dia nggak yakin tadi nah tapi ada sesuatu yang dikuatkan sama dia itu loh farrajih maka yang benar itu namanya dzan paham ya kemungkinan atau dugaan yang benar itu namanya apa dzan namanya jadi dzan itu dia semacam prasangka paham ya dia tidak yakin cuman kemungkinan benarnya besar itu loh wal marjuh al marjuh yang keliru atau yang lemah itu namanya wahmun Wahmun apa wahmun nanti? Nanti dia akan rinci. Wahmun itu adalah apa? Adalah prasangka yang kuat, tahu ya? Nah, tidak yakin juga, tapi apa? Tapi kemungkinan besarnya keliru. Itu wahmun namanya. Kalau dzan apa? Dzan. Juga sangkaan yang kuat tapi kemungkinan besarnya apa? Benar. Beda enggak ya? Beda kan? Ewa. Eh, Kita kasih contoh nanti ya. Nah, wa intasawal amran fa huwa Tapi kalau dua-duanya ini sama, sama-sama tidak bisa menguatkan. Ini kan kalau terkuatkan, paham ya? Nah, misalkan satu tambah satu berapa? Satu tambah satu itu dua. Ria apa? Ilmu. Mengetahui sesuai dengan apa? Hakikatnya. Yang kedua, satu tambah satu berapa? Anak kecil atau orang yang nggak tahu misalkan. Wallah alam, bahadri, jahal basir. ada orang tanya satu tambah satu berapa? Satu tambah satu tiga. Jahal apa? Jahal merokap. Nah, yang satu lagi, satu tambah satu berapa? satu sama satu kalau tidak salah masih ada lafaz kalau tidak salah dua nah, ini namanya apa namanya don karena sangkaan tapi apa sangkaan yang kuat tapi perkiraan besarnya perkiraan apa benarnya besar itu loh lebih besar perkiraan benarnya tadi paham ya nah kemudian kalau tanya lagi satu tambah satu berapa satu tambah satu kalau tidak salah tiga masih apa dia nggak memastikan tiga tapi kalau tidak salah tiga ini apa namanya wahm paham jadi dia nah masih tidak yakin juga, belum yakin. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian kalau dia mengatakan satu tambah satu berapa? Satu tambah satu itu masih ragu ya. Kalau nggak dua tiga, ragu dia. Kalau nggak dua tiga, ragu nggak nih? Syak. Paham belum? Nah, bedakan wahmun dengan wahamun. Kalau wahmun bisukuni alha maknanya adalah apa? Ini tadi. Paham ya? Eh, prasangka atau nah barakallahu fikum eh, prasangka atau sangkaan terhadap sesuatu tapi kemungkinan besarnya keliru itu namanya waham tapi kalau wahamun artinya kholatun al alha wahamun itu artinya kholat paham ya nah misalkan fulan waham apa artinya dari fulan kholat keliru paham belum idan madal barakallahu fikum idan al farqu baina wahmun wal waham amma al wahmu bisukuni alha Nah, maknanya apa tadi maknanya? Maknanya itu tadi. Maknanya adalah apa tadi maknanya? Yang disukun haknya? Waham tadi? Apa tadi? Lagu? Apa waham tadi? Sebuah sangkaan? Tapi kemungkinan besarnya apa? Keliru atau salah. Itu namanya waham. Kalau waham itu artinya kholat. Artinya kholat keliru, waham. Beda sama Muhammad. Beda nama Berikutnya berarti perhatikan. Wa bihadza, maka dengan penjelasan ini tabayyana, maka nampaklah anna ta'alluq al-idrak bil asya' kal ati. Bahwasanya keterkaitan dengan pengetahuan terhadap perkara-perkara itu sebagaimana berikut ini. Pertama, ilmu pertama ilmu bahwa huwa idraku syai' ala ma huwa alaihi jaziman yang pertama ya ilmu definisinya nih besok dihafal ini definisinya ilmu adalah apa mengetahui sesuatu berdasarkan atau sesuai dengan hakikatnya itu. Paham ya itu ya? Alamahu alaihi itu ala hakikatih, biar mudah dipahami itu. Paham ya? Nah, itu ilmu. Idrakan jazimah dengan pengetahuan yang pasti. Kemudian yang kedua, jahlun basit wa huwa adamul idrak bil kuliyah. Jahl basit itu adalah apa? Yaitu nanti tidak mengetahui secara keseluruhan. Bil kuliyah. Jadi memang dia nggak tahu secara keseluruhan itu. Nggak jawab juga soalnya nggak tahu dia. Cuman la adil aja. Paham semua ya? Berikutnya, jahal murakkab. Nah, eh, jahal murakkab itu wa huwa idraku syai' ala wajhin yukhalifu ma huwa Yaitu mengetahui sesuatu berdasarkan apa? Berdasarkan sisi yang menyelisih hakikatnya. Atau terjemahan bebasnya mengetahui sesuatu, mengetahui sesuatu tidak sesuai dengan hakikatnya. Paham ya? Itu namanya wajah murakkab, mengetahui sesuatu tidak sesuai dengan apa? Hakikatnya. Paham belum ini? Nah, kalau ilmu tadi kan mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Kalau jal murakkab idrak syai' mengetahui sesuatu ala di atas wajhin sisi yang menyelisih hakikatnya. Itu terjemahan sesuai dengan kata di sini. Tapi kalau terjemahan bebasnya mengetahui sesuatu tidak sesuai dengan hakikatnya. Paham sama ya? Enam. Ya, dzan sekarang dzan perhatikan dzan. Dzan bahwa idrak syai' mengetahui sesuatu mahtimali didi marjuh. Paham ya? Persamaan apa? Kemungkinan besarnya benar. Kalau lawan marco berarti benar kan lawan marco Jadi kan lawan. Lawan dari marco berarti apa? Benar. Paham belum ini? Jadi dzan itu artinya idraku syai' mengetahui sesuatu persamaan apa? Kemungkinan benarnya itu lebih besar itu aja. Terjemahan bebasnya itu. Kemungkinan apa? Kemungkinan benarnya lebih besar. Paham belum ini? Itu namanya. Kalau wahmun, wahmun. Wa wa idraku syai' ma ihtimali diddin rajih Mengetahui sesuatu bersamaan kemungkinan kelirunya lebih besar kata. ya? Bersamaan kemungkinan apa? Kemungkinan kelirunya lebih besar itu namanya waham. Paham belum? Ya, wana. Bedanya dzan dan waham berarti apa? Kalau dzan ini kemungkinan besar, kemungkinan apa benarnya lebih besar. Kemungkinan untuk benar lebih besar. Tapi kalau waham kemungkinan untuk keliru itu lebih besar. Paham belum? Ya, Kalau syak, bahwa idraku syai' ma'ahtimali ihtimali diddin musawin. Nah, paham ya? Kalau ada musyak adalah mengetahui sesuatu bersamaan apa? Kemungkinan tersebut kemungkinan bersamaan kemungkinan yang sama. Dalam artian dimanakan ragu gitu. Kemungkinan yang sama bagaimana? Ya antara antara keliru dan benar itu sama itu ragu itu loh. Paham ya? Nah, kalau nggak salah, ini kalau nggak dua tiga. Kan ragu di antara dua perkara itu. Kalau nggak salah, kalau nggak salah, eh, kalau nggak dua tiga, paham ya? Dia nggak pastikan dua, nggak pastikan tiga. Misalnya satu tambah satu berapa? Satu tambah satu itu mana masih ragu. Ya? Kalau nggak dua tiga, kalau nggak dua tiga, raguan dia. Kalau nggak dua tiga, ragu nggak? Ragu. Nah, kalau dan bagaimana? Satu tambah satu berapa? Satu tambah satu itu kalau tidak salah itu dua. Paham ya? Ini ya, Kalau paham, satu tambah satu berapa? Satu tambah satu itu kalau tidak salah tiga. <laughs> Paham ya? Kalau jahal murakab langsung pastikan dia satu tambah satu berapa? Tiga. Jahal murakab. <laughs> Allah Ustaz. Jahal murakab. <laughs> Bingung enggak? Eh, kalau yakin kalau yakin ilmu tadi satu tambah satu berapa? Dua. Tapi kalau yang namanya jahil basi satu tambah satu berapa? La adri. Enggak tahu. Paham ya? Jangan nambal kalau fikum seperti itu. Ini contoh yang mudahnya gitu aja. apa yang mudahnya seperti itu. Nah, kita akhiri dengan pembagian ilmu di sini. Aksamul ilmu, pembagian ilmu. Ternyata ilmu itu masih terbagi-bagi. Nah, ini kita yang kita bahas ilmu di sini masih ilmu dalam ilmu usul ya. Kalau ilmu-ilmu yang sebelumnya kita pelajari itu kan ilmu secara syariat, secara keumuman. Nah, ilmu secara dalam ilmu usul seperti ini pembahasannya. Aksamul ilmu, pembagian ilmu. Yang qasimul ilmu ila Ilmu itu terbagi menjadi dua bagian. Dorion, wa nadariyun Ilmu yang sifatnya daruri, darurat. Dalam artian secara secara langsung itu orang tahu itu loh. Enggak perlu dipelajari, orang tahu itu namanya daruri. Wa nadari nadari itu ilmu yang perlu memperhatikan dan melihat. Nanti kita lewatin nanti pengertiannya. nadari itu perlu memperhatikan, melihat, mencari itu namanya ilmu nadari Ewa. Bedakan. Ini pembagian ilmu, bukan dalil. Kalau dalil terbagi dua. Ad-dalil sam'i sama ad-dalil apa? Al-aqli. Ad-dalil sam'i itu dalil yang disebut dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sam'i karena didengar di telinga. Al-Quran juga didengar. As-Sunnah juga didengar. Paham ya? Ad-dalil akli, dalil yang sifatnya apa? Akal. Secara akal aja, kalau orang berdoa, tangannya pasti ke arah atas. Berarti menunjukkan orang di atas itu. loh. Paham ya? Paham ya? Nah, barakallahu fiikum wa Seperti itu. Itu dalil. Nah sekarang ilmu ini, ilmu terbagi menjadi ilmu yang doruri sama yang nadori. Jadi jangan kita bangka ya, yang dalil sendiri pembagiannya ilmu juga sendiri. Paham ya? Nah, perhatikan sini. Fadoriri doruri itu ma yakunu idrakul ma'lum fihi daruriyan. Doruri itu adalah ilmu yang yang apa? Yang seseorang itu mengetahui sesuatu yang diketahui secara darurat. Idrakul ma'lum mengetahui sesuatu yang sudah diketahui secara darurat itu loh. Idrakul ma'lum berarti orang mengetahui sesuatu yang sudah diketahui secara apa? Darurat. Paham ya? Bukan harus. Secara darurat, secara darurat, secara, darurat, secara, secara langsung itu loh. Enggak perlu dipelajari tahu itu loh. Paham ya? Api itu panas ya? Orang tahu misalnya api itu panas. Enggak perlu dalilnya mana itu enggak perlu. Paham ya itu? Itu namanya ilmu yang apa? Ilmu yang sebenarnya darurat, daruri. Daruri kalau bahasa Arabnya. Paham ya? Ya, secara darurat, secara darurat orang itu tahu gitu loh. Enggak perlu dipelajari, anak kecil pun kalau sudah paham masalah itu akan tahu api itu panas. Ya, kalau tahu panas itu nggak dekatnya itu. Ya, kita lihat sini. Bihaitu dari sini mana? Bihaitu yatur ilaihi min ghairin nadharin. Dari sisi terpetik langsung kepadanya itu, paham ya? Terpetik langsung pada orang tersebut min ghairin nadharin tanpa harus melihat, memperhatikan walas dibilalin, walas dibilalin tanpa juga mencari dalil. Paham ya? Nah, dari terpetik langsung pada orang tersebut tentang tentang apa? Ilmu tadi. Amnya Ilmu tadi. Ilmu daruri tadi. Langsung mengilmui tanpa tanpa harus memperhatikan, meneliti, mengecek ataupun mencari dalil. Seperti kalau ilmi bi anil kulla akbar najusi. Seperti ilmu bahasanya apa? Yang namanya keseluruhan itu lebih besar daripada sebagian. Pahamnya? Pertama, kedua, wa anan nar api itu panas. Api itu panas enggak, Hah? Panas nggak? Dalilnya mana? Ya, Gak perlu kalau tanya dalil. Gak perlu dalil yang gak perlu. Itu perlu perkara ilmu yang daruri dalam daruri dalam artian secara darurat itu orang tahu itu. Gak perlu dalil lagi. Paham ya? Nah, dalilnya mana gak perlu. Paham ya? Orang langsung tahu itu loh. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, wa anna Muhammadan Rasulullah dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah adalah utusan Allah ini juga darurat, daruri. Setiap orang tahu karena dalam artian apa? Nah, terutama orang muslim ya, ketika dia berislam atau otomatis syahadatan harus ada padanya. Au itu loh, bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Darurat. Nah, jadi mayakunu idrak ilmu yang idrakul ma'lum fi daruriyan yang mengetahui sesuatu yang diketahui itu setara setara darurat. Paham ya? Eh, idrakul ma'lum fihi daruriyan. Jadi mengetahui sesuatu yang sudah diketahui itu secara darurat. Paham belum? Ya, nah. Paham masalah istilah darurat paham ya? Secara langsung. Paham secara langsung gitu lah. Wa nadhari ilmu nadhari ma yahtaju ila nadharin wastidlalin. Yaitu ilmu yang butuh apa? Yang butuh nadhar, melihat wastidlalin, mencari dalil. Paham ya? Nah, kal ilmi bi wujubin niyyati fi shalah. Seperti ilmu tentang wajibnya niat dalam salat. Dalilnya mana? Innamal a'malu niat. Hanya saja seluruh amalan tergantung dengan niatnya. Jadi wajibnya salat ini juga wajibnya apa? niat untuk sholat. Tapi niat di mana tempatnya ini? Niat tempatnya di dalam hati. Enggak perlu kita itu sholat. Arba rakaat misalkan. Aku meniatkan sholat tempat rokaat dan semisalnya yang kebanyakan dilakukan oleh orang sufi Tidak. Cukup kita meniatkan. Karena orang ketika mendengar adan, adan duhur misalkan, dia wudhu, persiapan, pakai jubah, pakai gamis, mau masuk masjid sholat dua rokaat, Kemudian setelah itu sholat, dia tahu nggak kalau itu sholat duhur? Tanpa dilapatkan udah tahu, terpetai langsung. Paham ya? Cuma dalilnya mana? Bahwasanya sholat itu harus apa ada niatnya. Nah, itu cari dalilnya. Paham belum? Jadi untuk masalah niat nggak perlu dilafatkan Cuman bahwasanya kamu beribadah, sholat itu butuh niat nggak? Butuh niat. Niat itu dalilnya mana bahwasanya butuh niat?